Baginda Rasul bersabda siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadaqallahul azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين keluarga besar Daurut Tauhid Cipaku Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah SWT wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pagi ini Allah beri kita nikmat yang besar bisa hadir dalam satu majelis syiar agama kita, agama Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qurub. Sesungguhnya barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah itu muncul dari hati yang bertakwa. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab Minhajul Abidin kita bisa ukur diri kita ini orang bertakwa atau bukan. Kita ini orang bertakwa atau orang durhaka. Salah satu alat ukurnya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala adalah majelis apa yang kita sering bergabung di dalamnya. Kalau kita sering bergabung dalam majelis-majelis syiar Islam, maka berarti kita orang bertakwa. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an, fa inna kami taqwal qulub. Itu keluar dari hati yang bertakwa. Ada pengajian, majelis taklim, kita ikut di dalamnya. Itu syiar Islam. Orang yang duduk di dalamnya orang bertakwa ada majelis zikir, ramai orang datang berzikir atau membicarakan agama Allah, kita hadir dalamnya. Itu syiar Islam. Yang hadir berarti orang bertakwa. Ada kumpul-kumpul sembelih korban. Itu syiar Islam. Datang bukan hanya pengorban, bukan hanya penerima korban yang hadir, tapi orang-orang Islam yang lain hadir juga. Yang perempuan-perempuan bawa minuman-minuman untuk pekerja-pekerja yang mau nyembelih korban, bawa makanan-makanan. Itu syiar Islam itu. Bukan malah dilarang, nggak boleh jualan hewan korban. Oh, cuman dua minggu aja ributnya bukan main. Itu di perumpung perempuan jual diri tiap hari tiap malam dibiarin aja. Itu tiap hari saya lewat rumah saya mau pulang ke Buaran tuh tiap hari kanan kiri. Dulu malam aja tuh perempuan jualan, jual diri. Sekarang laku siang pun sudah jualan juga. Situ. Mau jual kambing korban aja dua minggu ributnya bukan mas Sebaliknya kalau ada acara joget-joget kita hadir situ. Itu itu syiar-syiar maksiat. Berarti kita orang durhaka. ada acara joget sampai pagi kita hadir situ wah belum mulai udah duduk situ kita udah bubar masih duduk situ juga <laughs> itu si syiar orang durhaka ah oleh karena itu kita bisa mau ukur diri kita lebih sering kemana kita hadir dalam majelis jikir atau dalam majelis maksiat Syukur kita hari ini kumpul dalam majelis taklim. Ada kepedulian dengan Al-Quran, kita baca Quran. Ada kepedulian dengan agama kita, kita tuntut ilmu agama kita. Ada kepedulian sosial sesama manusia khususnya kaum muslimin di Rohingya. Kita keluarkan dana untuk membantu mereka. Setiap orang Islam mengalami masalah, musibah, bencana, penganiayaan, kita harus merasa peduli. Ini kan tidak dipungkiri. PBB sudah mengakui sekarang. Tiga hari yang lalu Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nation Organization sudah mengakui bahwa Rohingya itu memang etnik cleansing, pembunuhan etnik. Karena apa? Karena orang Rohingya, orang Rohingya itu orang Islam. Seandainya orang Rohingya itu 100% Buddha, nggak akan terjadi itu. Jadi kalau ada yang bilang itu bukan urusan agama, terus urusan apa? Urusan togel. Ya urusan agama, saudara kita orang Islam sedang dianiaya, sedang mengalami genosid, pembersihan, pembunuhan, diperkosa segala macam. Itu urusan agama. <laughs> Kita hadir sini urusan agama nggak? Urusan agama. Jadi kadang-kadang aneh manusia ini. Takut nanti orang-orang Buddha di sini akan dibunuhi. Eh, orang Islam bukan orang bodoh. Orang Islam bukan manusia yang membabi buta, ada Quran hadis yang menuntunnya, ada ulama yang menjaganya. Waktu orang Islam pulang sholat Idul Adha, sholat sholat Id di Ambon dibunuhi di Ambon, kan nggak ada orang Ambon orang Kristen yang dibunuhi di Jawa atau di Sumatera. Nggak ada terjadi pembunuhan orang Islam di Poso kan nggak kita bunuhi orang Kristen di sini. Terjadi pembakaran masjid di Tolikara nggak kita bakar gereja di sini. Sebab kita ada Al-Quran, ada hadis, ada ulama yang menjaga nggak boleh membabi buta. Kok takut? Takutnya nanti kalau dibilang itu urusan agama orang Buddha di sini dibunuh nggak bakal orang Islam nggak begitu. Kita bukan membabi buta kok kerja ini, betul? tapi harus diakui itu etnik lingsik. Pembunuhan, pembasmian suku Rohingya yang beragama Islam. Syukur PBB udah ngaku. Meskipun orang Indonesia ada satu dua tiga biasalah. <laughs> Cebong-cebong. <laughs> Belum ngaku juga gitu. Jadi kita kumpul dana. Kalau bisa kita berangkat sana ikut perang. Kalau saya masih muda saya berangkat saya. Kamboja saya dua kali. Afghanistan saya sekali. Terlambat saya Afghanistan sudah habis perang. kita harus berangkat. Kalau kuat berangkat sana. Nggak kuat kirim duit. Nggak kuat kirim doa. Tapi jangan tidak peduli sama sekali dengan saudara-saudara kita di seluruh dunia ketika mereka mengalami penderitaan. Orang Islam ini seperti tubuh yang satu, dan membantu saudaranya kaum muslimin di seluruh dunia itu salah satu yang akan ditanya di dalam kubur hmm, jadi kita ngaji tauhid pertanyaan kubur itu pertama man buka siapa Tuhan sembahanmu jadi rob itu sembahan juga ada kawan kita bilang tauhid uluhiyah Tuhan yang disembah itu ilah kalau rob bukan itu man buka? pertanyaan kubur bukan man ilahuka. Hmm. Yang ditanya man rob buka Siapa Tuhan yang mengaturmu dan yang kau sembah? Menyembah Tuhan selain Allah di situ di dalam Quran bilang min dunillahi arbaban. Menyembah selain Allah arbaban, rob rob dijamakkan bentuk robnya itu arbaban, Tuhan Tuhan sembahan. Rob juga Tuhan sembahan. Bukan ilah saja Tuhan sembahan. Pertama ditanya dalam kubur man rabbuka siapa Tuhanmu yang kau sembah. Kalau kita menyembah yang lain nggak akan bisa sanggup kita menjawab itu. Seumur hidup nggak boleh musyrik. Jangan sembah nyai Roro Kidul rugi. Roro Kidul itu ada kok iya tapi jin. Masuk Tuhan dia. Masuk Tuhan kalau bulan purnama berubah jadi jelek. yang menciptakan bulan purnama Tuhan. Tiba-tiba kalau bulan purnama muncul Tuhan jadi jelek. Berarti bukan Tuhan dia, jin. Tidak boleh menyembah jin, musyrik. Jelas. Kawin sama jin boleh nggak? Mau? Syekh Zakaria al Ansori, rahimahullah ta'ala mengatakan boleh kawin sama jin. Laki-laki boleh kawin sama jin asal sama-sama Islam. Tapi rugi anaknya anak jin. Makanya saya nggak mau. Kalau kawin sama jin kita pulang kampung lebaran naik kereta api padat gitu kan tetangga sebelah kita nanya pulang kampung om uh sendiri enggak delapan orang uh apa nggak loncat dari jendela <laughs> <clears throat> Kalau perempuannya jin, laki-lakinya manusia, anaknya anak jin. Kalau perempuannya manusia, laki-lakinya jin, anaknya anak manusia setengah jin. Manusia setengah jin dalam tafsir yang terkenal Ratu Balkis. Ratu Balkis itu ibunya manusia, bapaknya jin. Bisa jadi raja, Nabi Sulaiman diangkat rok panjangnya kelihatan betisnya senyum Nabi Sulaiman bukan karena mulus sehingga Nabi Sulaiman tahu oh anak jin toh terus masuk dinikahi oleh Nabi Sulaiman imammu apa yang menjadi pedoman hidupmu ma imamuka pedoman hidupmu apa kalau kita berpedoman pada Al-Quran maka kita akan menjawab Al-Quranu imami imamku tuntut ketika Siti Aisyah Nabi tercinta nah, akhlak Rasulullah saw ibunda Rasulullah Al-Qur'an kita itu kalau jumpa Quran ada hukum Quran jangan ya. itu nanya ustadz tapi banyak ustadz tapi sekarang apa hukumnya Ustadz manggil keyboard organ tunggal perempuan penyanyinya justru menjawab haram. Nah ini anak Ustadz khitanan kok manggil organ tunggal? Ya sebenarnya sih haram tapi itu namanya Ustadz tapi Kita kalau udah Quran bilang begitu sudah ikut aja. Nggak sanggup ikut diem berdoa nangis-nangis supaya satu hari kita bisa mengamalkannya. Itu jangan dilawan sebab pertanyaan kubur yang kedua itu. Kitab suci apa peganganmu? Yang ketiga man nabiyuka, nabimu siapa? Lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh hasanah itu artinya apa? Baik. Baik, baik khairah. Hasanah itu dapat pahala 10. Dapat pahala 10. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasul Allah itu contoh teladan yang kalau kau ikuti kau dapat pahala 10. Hasanah itu 10 pahala. Dari mana hadis Keterangannya dari hadis Turmiti. Man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa baca Quran satu huruf dapat satu hasanah, satu hasanah dibayar sepuluh pahala. Satu hasanah dibayar sepuluh pahala. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Aku tidak katakan kata Rasulullah alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Siapa baca alif lam mim dapat pahala 30 hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu hasanah dibayar 10 pahala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh teladan untukmu pada diri Rasul Allah itu yang kalau kamu ikut kamu dapat 10 pahala. Itu arti hasanah, bukan baik. Ada lagi yang artikan hasanah duit pula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta duit yang banyak. Harta yang banyak bukan hasanah bahasa Arabnya mal. Apa? Mal. Zakat harta namanya zakat mal. Nggak ada minta harta di situ. Hasanah. Dapat hasanah di dunia dapat hasanah satu kali dia kerja di dunia dia dapat 10 pahala bukan dapat sayi'ah nah, lawan daripada hasanah apa sayi'ah innal hasanati yudhibna sayi'at sesungguhnya satu perbuatan baik menutupi dosa-dosa berapa 10 satu hasanah menutup 10 dosa kita minta hasanah pada diri Rasul ada hasanah. <clears throat> Jadi kalau kita buat sunnah Nabi seumur hidup, itu isinya hasanah semua. Nabi masuk WC, langkah kaki kiri, kita ikut langkah kaki kiri, satu hasanah. <clears throat> Nabi masuk WC baca doa Allahumma a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Kita baca doa itu kita dapat dua hasanah. 20 pahala. Nabi buang air kecil jongkok, kita jongkok dapat tiga hasanah. Nabi buang air kecil beristibro. <clears throat> nah, kita beristibro dapat satu hasana lagi, empat hasana, empat puluh pahala. Nabi habis buang air kecil istinja dengan air. Kita istinja dapat lima hasana. Nabi tutup aurat sempurna di dalam kamar mandi. Kita tutup sempurna, dapat lagi hasana enam. Keluar kaki kanan tujuh. Baca doa Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani 8 hasanah. uang air kecil dapat 8 hasanah. 80 pahala. uang air kecil. Makanya saya nggak setuju WC di masjid dikunci, marah saya. Sejak SMP saya sudah protes. Satu hari saya pergi dari Medan ke Brastagi sendirian, selalu sendiri saya. Nggak bagus. Pergi itu harus minimal berdua bertiga, tapi saya suka sendiri. Sekarang nggak lagi, saya mesti berdua dengan supir, ya kan? Bertiga dengan asisten, ya Dulu saya sendiri naik haji sendiri saya jalan darat dari Malaysia. Suka sendiri memang. Kenapa saya dulu suka sendiri nggak merepotkan orang, ada resiko tanggung sendiri gitu. Kalau bawa orang kasihan. Makanya saya dulu sendiri, tapi nggak bagus Rasulullah nggak suka. Pergi sendiri nggak dapat hasanah. Saya pergi sendiri, Sampai di Brastagi saya mau buang air kecil. Aduh, udah nahan bener nih. Cari mana masjid? nggak ada masjid. Dulu jarang ada, nggak ada masjid di Brastagi dulu. Sekarang sudah banyak. Akhirnya saya lihat ada satu musola. Wah, musola. Sekali masuk kamar mandinya dikunci. Waduh, gimana caranya ini udah? Menahannya bukan main. Nampak saya gereja. Ah, gereja juga pasti ada kamar mandinya nih. Saya datang depan gereja dikelilingi, di belakang jumpa kamar mandi. Dibuka nggak dikunci, bersih. Airnya air gunung, jernih. Saya buang air kecil situ, ya Allah. Habis itu juhur saya datang itu musola. Saya udah protes, kenapa dikunci? Ya orang banyak sini cuma datang buang air aja, mandi aja. Buang air terus pergi nggak sholat. Lah mana ada orang sholat di WC? WC memang tempat orang buang air kecil, buang air besar itu orang yang masuk WC masjid itu orang beriman kalau nggak beriman dia buang air kecil di pohon aja cer udah selesai ah, dia cari kamar mandi karena beriman dia mau istinja oleh karena itu WC di masjid tidak boleh dikunci sebab masuk WC itu ibadah hasanah 8 hasanah 80 pahala. Tidur kalau tidur cara Nabi bisa ribuan hasana Sebelum man, sebelum tidur berwudu, seluruh dosa-dosanya gugur dicuci air wudunya. Berapa itu? Kharajat khotoyahu min jasadihi hatta min tahti arfari. Seluruh dosanya dicuci air wudunya sampai yang dari bawah kuku-kukunya habis dibersih semua. Berapa hasanahnya itu coba? Habis berwudu dia baca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dua kalimat syahadat. Futihat lahu abwabal jannati samaniyah. Dibukakan oleh Allah 8 pintu surga untuknya. 8 pintu surga. Kemudian dia duduk masuk tempat tidur. Disunatkan membaca ayat-ayat Quran sebelum tidur awal Al-Baqarah. sampai wa ulaika humul muflihun akhir al-baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai fansurna alal qaumil kafirin disunatkan baca awal surah al-kahfi dan akhir surah al-kahfi disunatkan baca qul huwallah qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu nas qul ya kafirun sebelum tidur kalau itu diamal berapa ribu hasanah karena satu huruf sepuluh pahala satu hasanah. Berapa huruf? Mau tidur tuh. Kemudian dia baca doa bismika Allah ahya wa amut. Kalau mati di malam itu dihitung mati syahid oleh Allah SWT. Dapat hasanah lagi. Bangun tuh dia bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ba'da ma'amatana wa ilahin nusyur. Dapat lagi hasanah. Mau tidur aja berapa hasanah. Jadi kalau kita biasakan hidup dengan cara Rasul, itulah yang dimaksud robbana atina fit dunia hasanah. Ya Allah berikan kami di dunia hasanah yaitu gerak-gerik kita itu semua ikut Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Selain Rasulullah nggak ada hasanahnya. Ditanya kubur nanti itu. Man nabiyuka siapa nabimu? Wah, seluruh tubuh kita dari rambut sampai ujung kuku akan menjawab. Rasulullah Muhammad sallallahu Salam Nabi ikutanku benar-benar. Kau lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki semua ikut Rasul. Hasanah. Orang nggak paham aja hari ini karena memang ngaji jarang sekarang. Ngaji males. Ngaji sama Google. Entah siapa yang nulis pun nggak tahu siapa yang nggak jelas. Pemikiran yang aneh-aneh diambil. Pemikiran yang busuk-busuk dipilih. Pemikiran itu harus pemikiran ulama-ulama, pemikiran daripada sahabat Nabi. Jadi lurus kita memahamkan Quran dan hadis itu. Bukan asal-asal paham. Sampai nikah aja caranya cara agama. Mau kawin sama perempuan sunat dipandang wajahnya. Sunat diberi pahala. Kalau mau dinikahi. Jangan kalian lihat-lihat ke belakang tapi kalian nggak niat nikah, cuma lihat aja. Kalian berdosa. Niat dinikahi sunat dilihat wajahnya, dilihat telapak tangannya. Dan kalau mau ta'aruf namanya ta'aruf, melihat wanita yang mau dinikahi, itu yang wanita yang mau dilihat gak boleh tahu. Kita kong kali kong sama abangnya atau sama bapaknya gitu, anaknya gak boleh tahu. Ada kawan kita kau mau kawin sama adikku, mau adikku manis, ayo mana ya datang ke rumah. Diintip aja adiknya itu, atau suruh ngantar teh. Kita lihat tapak tangannya, lihat wajahnya. Bukan dikasih tahu dek, ini ada laki-laki mau takaruf sama kau jadi kau siap-siap kau ya. ya udah tahu udah tujuh orang takaruf nggak ada yang jadi kan sakit hati ya dia itu ternyata mas aku nggak laku ya mas udah tujuh kali orang takaruf nggak ada yang mau makanya tidak boleh takaruf itu tahu orang yang ditaruh. kalau zaman kakek saya kakek saya nggak juga mengalami tapi zaman kakek saya kakek saya sekolah di Belanda nggak ngalami dia bapak saya pun nggak ngalami tapi cerita kakek saya di kampung tuh kalau laki-laki sudah cukup umur mau kawin dia manjat pohon manjat pohon habis subuh udah manjat pohon nunggu perempuan-perempuan nyuci ke kali perempuan-perempuan itu tutup wajahnya semua pakai sarung kain sarung kayak hantu-hantuan dulu kan ada main hantu-hantuan mereka tutup wajahnya tapi kalau sampai di dekat sungai dia udah buka udah sesama perempuan karena jalan perempuan nggak boleh sama dengan jalan laki-laki kalau mau ke kali jalan laki-laki lain jalan perempuan lain udah masuk ke jalan perempuan mereka buka tuh eh hey, Marni apa kabar Oh kamu melati. Iya dia intip, kakek saya intip dari atas gitu. kan nggak tahu orang itu di atas. Yang paling cantik yang mana? Oh itu yang baju merah tuh namanya Marni. Udah turun mulai cerita ceritanya mana yang nama Marni. <laughs> oh Marni itu anak Pak Lurah. Waduh. Oh, anak Pak Lurah kirim neneknya. Nenek perempuannya dikirim sana pura-pura makan sirih bertamu nanya sama istri lurah anak ibu berapa perempuan tujuh mah tujuh udah kawin belum semua belum kawin yang namanya Marni mana wah datang nih Marni weh Marni udah mau kawin oh iya saya anak paling tua nih oh. begitu namanya merisi dirisi dulu baru nenek pulang sambil makan Siri, hebat kau milih, memang bagus. Baru dilamar. Waktu dilamar itulah dilihat. Sudah simbol aja, udah diintip memang dari pohon kayu. Baru nikah. Dan nikah belum boleh jumpa juga sampai pesta dulu. Diantar sama pihak laki-laki ke tempat perempuan ini dia hmm, bersanding situ barulah boleh. Dan ternyata Rasulullah ajar semua nikah. Kalau sudah dilamar nggak boleh dilamar orang lain. Haram hukumnya melamar orang yang sudah dilamar orang lain. Sayiat namanya. Wah, dia udah dilamar sama Bejo. Ya, Bejo orang miskin, saya orang kaya, saya naik mobil ngelamar juga. Haram hukumnya, nggak boleh. Jadi diatur melamar dapat hasanah tapi melamar yang dilamar orang yang sudah dilamar orang dapat sayi'ah dapat dosa kemudian ijab kabul ada saksi dua orang ada wali semualah ada laki-lakinya ada perempuannya rukun nikah itu ada berapa lima berapa lima yang pertama ada pengantin laki-laki yang kedua ada pengantin turukun salah satu nggak ada nggak jadi yang ketiga wali bapaknya kakeknya wali mujubir kakek mau bapak dua orang saksi ijab dan kabul oh, itu harus cukup lima itu udin saya pak saya nikahkan anakku Fatimah kepadamu maharnya sebuah becak dayung dibayar tunai beca saya terima nikah anak bapak mahar yang disebut itu selesai saksi bilang sah baru si pengantin laki-laki nanya Fatimahnya mana pak ah ini begini ceritanya dua hari yang lalu mati ketabrak sepur nggak jadi nikah itu tidak boleh tidak cukup rukunnya gugur jadi harus ada pengantinnya. Paham? Kadang-kadang sedihnya Mansur S.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 Ayo semua. Allahumma janni bena syaiton wa janni bis syaiton ma rozak tanah. Dapat hasanah. Loba. Mau campur sama istri dapat hasanah. Gara-gara baca doa itu. Ya Allah aku berlindung. Kalaupun jadi anak ini bibit. Jadilah anak yang dilindungi dari setan. Kan hebat itu. Gak ada agama lain, gak ada begini nih. Cuman Islam aja gitu. Agama lain nggak ada. Agama lain terserah aja mau ah, oh, ih, eh, oh, terserah aja. Kalau kita nggak boleh. Allahumma Janibna syaitan wa janibi syaitan marzaqtana. Sayangnya orang Islam udah umur 80 tahun nggak apal doa ini. Ngapain aja dia 80 tahun? Nanti dikubur ditanya, "Man nabiyuka? Siapa nabimu?" Kalau kita seumur hidup taat dengan sunnah Nabi, nggak peduli sunnah itu apa hukumnya yang wajib. Kalau wajib kalau nggak dikerjakan berdosa. Sunnah Nabi ada yang wajib. Tutup aurat. Sunnah Nabi kan. Nabi gak pernah telanjang. Tutup aurat itu sunnah Nabi. Hukumnya apa? Hah? Wajib hukumnya. Sholat lima waktu sunnah Nabi. Apa hukumnya? Wajib. Puasa Ramadan sunnah Nabi. Apa hukumnya? Wajib. Sunnah Nabi ada yang wajib, nggak dikerjakan berdosa. Sunnah Nabi ada yang sunat. Pakai serban. Sunat. Nabi pakai serban. Waktu Nabi Fathul Makkah, hadis Bukhari Muslim itu. Nabi memakai imamatus sauda. Serban berwarna hitam. Jadi kalau perang serban hitam. Cara ngikat serban ada 40. Ada berapa? 40. Jadi jangan bilang ini caranya hidup. Eh, Hindu kok pakai sorban yang pakai sorban itu orang Islam cara ngikatnya 40 ekornya dua atau satu sunnah kalau pakai serban nggak berekor tidak sunnah macam kura-kura dia kalau nggak berekor berekor Ekornya paling panjang sehasta, paling pendek segenggam. Itu hadis-hadis soheh. Ada aturannya. Pakai serban sunnah. Siapa sholat pakai serban pahalanya 70 kali lebih baik daripada sholat orang yang tidak pakai serban. Dan kalau pakai serban ini kira-kira ibu-ibu yakin nggak, bapak-bapak yakin nggak kalau saya ini orang Islam? Yakin nggak? Belum tentu gitu, belum tentu gitu. Berarti sunnah Rasul. Hadisnya soheh-soheh tentang serban ini. Sunnah Nabi yang sunat juga pakai baju putih. Pakailah baju berwarna putih karena putih kesukaan Allah. Dan kapankanlah mayatmu dengan pakaian berwarna putih karena putih kesukaan Allah. Hukumnya sunat. Jadi mengkapankan mayat sunat warna putih. Boleh warna merah. Mau. Pasti mati mau yang sempurna ya enggak? Wajib dikafankan. Sunat berwarna putih. Dua-dua kita ambil. Saya mau dikafankan dan warna putih. Karena dikafankan hukumnya wajib dan putih hukumnya sun Nggak ada orang mati mau sembarangan terserah aja lah mau dikafani boleh nggak boleh nggak kan mana ada yang mau gitu. Semua mati mau mau sempurna ya nggak. Bapak ini kayaknya pendukung kotak-kotak pak. Oh, oh. Nanti kalau bapak mati kami kafankan pakai kain kotak-kotak ya. Lah yang mbok jangan. Kan nggak wajib pak warna putih. Lah iya tapi yang mbok jangan. Kita kan mau mati sempurna ikut sunnah roh walaupun hukumnya sunat gosok gigi sunnah rasul wajib apa sunat sunat an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah atau inda kulli wudu kalau tidak memberatkan umatku kuwajibkan umatku gosok gigi setiap wudhu dan setiap sholat sepuluh kali sehari berat apa enggak makanya enggak wajib Mau nggak gosok gigi? Hasanah. Setiap gosok gigi dapat hasanah. Setiap siwa dapat hasanah. Alah karena sunat aja kok biar aja nggak usah juga nggak apa-apa. Coba dua tahun nggak gosok gigi. Meninggalkan sunnah Rasul yang sunat dihina Allah. Tidak berdosa tapi dihina Allah, dihina malaikat, dihina manusia, dihina Rasul. Nyembeli hewan korban nggak wajib hukumnya dalam Islam. Madhab Syafi'i bilang hukumnya sunat. Hmm? Wajab wajab alayya wa lakum. Dalam hadis Sahih Daruqutni Rasulullah mengatakan menyembeli hewan korban pada Idul Adha dan tiga hari tasyrik wajib atasku Rasulullah dan sunat atas kamu. Sunat. Tapi kalau kita ada duit nggak korban, Rasulullah menghina kita man wajada sa'atan falam yudahi fala musallana siapa ada duit yang nggak hewan korban nggak mau motong hari Idul Adha karena pelitnya wala fala musallana orang tuh jangan ikut sholat hari raya dekat aja nggak boleh dengan tempat kami sholat Hah, diusir malam. Kamu nggak korban kan? Ya, nah, pergi. Berambus kau dari sini. Kira-kira gitulah bahasa Melayunya. Caulah kalau bahasa Cina nya begitu kalau bahasa Indianya calo. <laughs> Kalau bahasa Inggrisnya get out, get away from here. Padahal korban tidak wajib. Tapi Rasul mengusirnya. Kalau kita lakukan sunnah Nabi yang sunat, kita dapat hasanah. sepuluh pahala setiap satu gerak. Walaupun gak kena dosa, tapi kita rugi. Tidak dapat hasanah. Itu harus ditanamkan itu. Pilihlah yang Allah suka, yang Rasul suka. Dulu saya paling suka coklat. Coklat muda. Baju-baju saya itu hampir umumnya warna coklat-coklat. Saya senang. Tapi kalau ibu saya yang milihkan, warna apapun saya ambil. Ibu saya kalau sudah membelikan saya baju, warna apapun saya suka. Karena suka ibu saya, saya harus suka. Berkat hidupnya begitu. Nggak pernah susah. Saya nggak pernah kelaparan seumur hidup. Di tengah hutan pun nggak ada makanan, orang dari hutan datang bawa pisang untuk saya sendiri. Satu bus nggak ada yang dikasih, cuman saya aja suruh turun kasih makan pisang. Waktu itu ada kecelakaan, jalan itu kan jalan tanah di daerah Jambi sana. Itu seharian kami duduk aja gitu nggak bisa jalan berkilo-kilometer. Karena harus nunggu derek, dereknya juga payah masuk orang jalannya jalan tanah. Udah kelaparan, kehausan. Dulu mana ada aqua-aqua? nggak ada aqua nggak ada tiba-tiba dari hutan datang orang bawa air dalam bambu bawa pisang saya disuruh turun pakai tombak orang satu bos bilang turun kau gara-gara kau nanti kami dibunuh satu bos. kamu manusia sial waduh saya sial nih saya masih SMP akhirnya saya turun nggak ada salah kok saya turun pinggir dikasih minum air sejuk, dikasih makan pisang, sampai kenyang. Dah, baru saya suruh naik lagi ke bos. Sampai bos dimarahin lagi. Bangsat kau, makan sendiri, minum sendiri. Tadi suruh turun sendiri. Berkat ibu. Nah, nanti ditanya sama Nabi Yuka, ada sunnah Nabi yang mubah. Sunnah Nabi yang mubah. Hukumnya dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa, mubah. Tapi kalau dikerjakan tetap dapat hasanah. Walaupun mubah, iya. Kenapa hasanah? Karena Allah yang bilang kalau yang Rasul buat uswatun hasanah. Meskipun hukumnya mubah, apa itu? Misalnya menikah dengan janda. Menikah dengan janda itu sunnah Rasul. Rasulullah nikah dengan siapa? Khadijah, ibunda kita. Janda apa gadis? Dua kali jadi janda dua kali jadi janda nikah punya anak mati suaminya nikah lagi mati lagi yang ketiga Rasulullah nikah dengan janda itu sudah Nabi hasanah apa enggak hasanah walaupun tidak wajib tidak sunat yang sunat nikahlah dengan gadis kata Nabi nikahlah dengan gadis mulutnya lebih harum dan bisa bermain-main jadi kalau sama gadis bisa main sembunyi-sembunyian Alif cendung. Kita lari dikejar. Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. ting. Nah, gitu kalau gadis masih mau itu. Kalau janda nggak mau. Kalau sama gadis digelidik-gelidik, Coba janda gelidik, kayak anak-anak aja kau. mau dia. Rasulullah bilang kawin dengan gadis bisa bermain-main dan mulutnya lebih harum. Saya ingat ada lagu Minang. Itu main-main sembunyi-sembunyian. Main sembunyi-sembunyian karena berarti istrinya gadis itu. Om pimpa, om pimpa, om pimpa alayum gambreng gitu ya. Yang laki-laki nyanyi. Kamaju adik kini panen denailah mancai kata yang perempuan cai cailah oh udo sayang cailah denai nak sampai dape kok atilai sabana sayang nan jawah menjadi dake oh berarti gadis ini istrinya ini nggak ngerti ya ah. kasihan Nikah dengan janda sunnah Nabi, tapi mubah. Berdagang juga sunnah Nabi. Berdagang sunnah Nabi, tapi mubah. Enggak wajib jadi pedagang, sunat juga enggak. Nah, jadi pedagang mubah. Rasulullah sebelum nikah udah jadi pedagang umur 25. Jadi Nabi umur 4. Nah, berarti berdagang itu sunnah Nabi. Tapi hukumnya mubah. Saya nggak cocok jadi pedagang. Rugi aja. Saya dagang cincin, sekali untung banyak, 2 juta. Tapi tiba-tiba ketemu teman, aduh cantik sekali ya mau beli nggak ada duit, ambil. Ya habis untungnya. <laughs> Nggak pandai saya pedagang isi saya pun nggak pandai. Saya tidak pandai berdagang sejak kecil. Orang yang suka memberi nggak bisa berdagang. Berdagang harus pelit. Betul, pelit. Nah setelah untung baru dia bagi. Kalau waktu itu waktu dagang tuh dia bagi, enggak rugi dia. Jadi pedagang harus pelit, tapi setelah berdagang dia hitung ada kelebihan untung dia bagi, nah, harus begitu. Jadi harus pandai memainkan manajemen pedagang itu. Ada orang yang berbakat pedagang, ada yang tidak. Tapi berdagang sudah Nabi. Kalau mau cepat kaya jadilah pedagang. Kalau jadi petani lama kayanya. Petani tidak akan miskin tapi lama kaya. Kenapa di Indonesia petaninya miskin? Pemerintahnya bego. Karena petaninya tidak dilindungi. Kemarin saya ingat itu pidatonya Pak Jokowi waktu kampanye. Sebetulnya petani itu mah gampang. Mereka kita suruh nanam melon. Ya pemerintah menyediakan pabrik melonnya, dijadikan jus. Ah itu pemerintah pinter. Pemerintah menyuruh rakyatnya nanam nanas Ya pemerintah apa rakyatnya nyuruh dituruh tanam nanas rakyat tanam nanas pemerintah bangun pabrik jus nanas Nah, itu pinter. Pemerintah memerintahkan rakyat tanam pepaya. Ya pemerintah karena sudah merintahkan rakyat tanam pepaya, bangun pabrik jus pepaya. Itu pinter. Pertanyaannya sudah adakah pabrik? Belum. Berarti bego. Saya dengar kok kampanye itu. ya Sapi Imarip ngangguk-ngangguk gini. Berarti setuju banget dia itu. Saya pun setuju. Saya pun manggut-manggut tapi di rumah. Gitu. Kalau jadi petani memang susah kaya tapi tidak akan pernah lapar. Kalau saya disuruh milih saya pulang kampung aja. Beli tanah 2 hektar hidup. Dulu bapak saya buat begitu. Beli tanah 2 hektar. Ditanam pohon singkong 2 meter tingginya batang-batangnya itu diikat rapi sehingga ayam yang di dalam nggak bisa keluar. Jadi 2 hektar itu dikurung rapi pakai batang singkong. Di belakang tanam pohon pisang banyak bermacam-macam terus pohon nangka terus pohon melinju itu setiap hari orang datang ngambil nangka muda, ngambil melinju, ngambil daun singkong, ngambil jantung pisang, ngambil pisangnya. Pokoknya lepas makan, berlebih-lebih dari makan. Di dalam itu dipelihara ayam yang masih kecil dikurung, yang udah besar dilepas tidur di pohon aja. Masya Allah ayam ratusan ekor, ribuan ekor. Belum bebek lagi, bebek. Bebek itu 50 ekor dikurung pakai bambu pagarnya setinggi ini kalau udah jam 10 baru dibuka karena dia masih bertelur Masya Allah nggak pernah lapar kami sembilan anak bapak saya bapak saya satu satu ibu saya satu sebelas makan cukup jadi petani itu tidak mungkin lapar masalahnya tidak kaya itu aja dijual pun ayam semua nggak kaya juga pedagang yang bisa kaya itu pedagang Walaupun dia dagang beras tapi dia jual 100 ton. Untung 1000, 100 ton kali 1000. Hmm, berapa duitnya kan begitu. Telur mau dijual semua berapa? 40 butir telur. Nah petani tidak bisa kaya. Tapi paling tidak tidak miskin. Yang paling tidak jelas itu nelayan. Dan paling banyak tidak bersyukur itu nelayan. Kalau petani selalu bersyukur. Dia tanam besok turun hujan, alhamdulillah. Kadang-kadang nangis. Saya merasakan sebab saya pernah tanam juga, tanam bayam, tanam terong, tanam cabai, pernah dengan abang ipar saya. Sekarang pun saya masih petani, saya tanam sawit. Ya kalau udah, iya. saya tanam sawit. Kalau udah musim hujan gembira sekali hati saya. Karena sawit kalau banyak air banyak buahnya. Kalau kemarau dia trek buahnya turun. Alhamdulillah sawit saya di kampung ibu saya di Riau memang daerah air saja. Itu memang daerah rawa-rawa air banyak sehingga buahnya bagus. Cuman harga nggak bagus. Kalau lebaran bulan puasa itu jatuh harganya 800 rupiah sekilo. Memang mafia-mafia Cina ini mesti diberitahu lah oleh pemerintah. Jangan jadi mafia. Kenapa kalau bulan puasa harga harus jatuh? Kalau mau lebaran habis lebaran harga mesti jatuh. Kalau mau tahun baru harga jatuh. Kabarnya kata orang-orang Cina yang punya pabrik itu banyak sekali kutipan siluman. Kalau udah mau lebaran semua minta THR. Mulai dari kepala ini, kepala itu, kepala ini, kepala sampai preman-preman lontong pun minta juga. Akhirnya yang dicekek petani. Kalau jadi pemerintah bereskan itu. Patok harganya berapa. Kalau mereka menipu tangkap tutup pabriknya kan begitu ambil alih oleh pemerintah buat peraturan yang tegas kenapa di Malaysia harga selalu stabil karena pemerintahnya campur tangan terhadap mafia mafia seperti itu kenapa di Indonesia harga nggak pernah stabil pemerintahnya cuek tapi tetap juga tidak rugi Nah ini petani. Kalau nelayan ambil aja. Ngambil aja nggak pernah nanam. Itu pun nggak syukur juga. Kalau nggak dapat ikan maki-maki dia. Sialan benar nggak dapat. Mana ini? Apa Tuhan tidur apa apa ini katanya. Makanya banyak nelayan itu dilaknat Allah. Salah satu yang dilaknat Allah nelayan dalam Quran itu diceritakan umat Nabi Musa. Dilarang cari ikan hari Sabtu, suruh sholat hari Sabtu, mereka tidak sholat hari Sabtu, mereka cari ikan akhirnya dikutuk jadi monyet kunu kirodatan khasiin jadilah kaum monyet yang hina jadilah mereka monyet siapa yang jadi monyet itu nelayan-nelayan pencari ikan pencari ikan oleh karena itu nelayan-nelayan ini harusnya bersyukur nggak pernah nanam ngambil aja dari laut nggak pernah habis tuh ikan seumur hidupnya tinggal bersyukur aja la in syakartum la azidan nah, kalau pandai bersyukur akan ditambah saya merasakan dengan Susi menjadi menteri ini, Menteri Susi, di daerah-daerah kami di Riau apa, di daerah Kalimantan Timur segala macam, itu ikan bagus. Sekarang mancing ikan kakap dapat yang sebesar betis itu sebentar aja dapat. Waktu asing mengambil ikan kita lebih seribu kapal asing. Kalau asing ngambil ikan kata Susi itu, ada kawan saya juga mantan pekerja kapal ikan Jepang setahun sekali baru mendarat di laut aja setahun itu kalau dia udah tutup tuh kapal tenggelam pun nggak apa-apa kapal itu tenggelam bisa muncul lagi wow begitulah kedap airnya kapalnya itu jaringnya panjangnya 50 km jaringnya 50 km kalau 1000 kapal dan sekali angkat ikan yang sebesar sebesar mata kutil pun diambil sama dia telur-telurnya diangkat semua habis makanya asing dilarang syukur saya setuju meskipun Pak Luhut nggak setuju saya, saya dengar Pak Luhut bilang boleh asing Lu, Menteri Susi bilang nangkap ikan aja kok mesti asing sih nah, saya setuju saya bela Susi kalau dia dipecat kita demo Kalau diambil aset kita. Dulu zaman saya kecil hidup makmur. Kalau saya jalan gitu ada sawah gitu atau jalan gitu. Ada air kecil, air aja. Setengah meter aja. Rogoh lah dapat ikan. Apalagi ada belulu, atau belulu atau kelapa yang sudah di kelapa muda yang sudah dilobangi dibuang. Nah, kena air, ambil angkat ke jalan, tumpahkan airnya mesti ada ikannya. Sebegitu makmurnya zaman saya kecil dulu. Sehingga Kus Plus mengarang lagu, Bukan lautan, hanya kolam susu. Oh, airnya itu saking jernihnya bisa diminum. Air sawah bisa diminum zaman itu saking jernihnya. Boleh nggak minum air sawah? Boleh. Pantas nggak mertua datang dikasih air sawah? Sesuatu yang boleh nggak mesti dibuat. Pantas apa nggak perlu dipikir. Dulu air sawah jernih. Kami kalau cari kayu, dulu kan pakai kayu bakar. Kecil-kecil saya cari kayu. Cari kayu. Kalau kami haus, ambil arit aja. Cari pohon pisang. Di arit itu yang sebelah bawahnya itu pelepah pisang. Tuh, cek, muncrat air. Cur, uh, dingin. Seperti air kulkas. Sejuk, dingin. Tinggal minum aja. Masya Allah. Di pohon pisang pun ada air jernih berkatnya zaman itu bukan lautan hanya kolam susu dulu kail dan jala cukup menghidupimu dulu dengan kail aja hidup kail satu di pinggir-pinggir ladang itu di pinggir sawah itu banyak bancet anak kodok anak kodok sekarang kalau ada cerita kodok orang langsung kenapa apa salahnya cerita kodok kodok kecil itu ditangkap pasang di pancing cari lobang di galangan sawah dapat satu belut 10 menit 10 ekor kadang-kadang aja uh, agak kering makanya kalau mancing belut jangan yang kering kalau lobang yang kering ular dia harus yang basah yang terendam air baru ada belutnya kalau lobangnya kering jangan coba-coba itu pengalaman kecil Kail dan jala cukup menghidupimu. Kayak itu kail aja satu bisa menghidupi keluarga sepuluh ekor belut. Kalau ngete yang pakai bambu panjang itu oh, ikan badau tuh sebesar ini ikan gabus. Begitu. Kalau jala, wah enak punya jala. Dulu jala nggak punya kita, mahal buat jala itu. Cari kali dikocok aja kaki ke, ke kali kocok kocok kocok keluar ikan hitam banyak ribuan ekor tinggal cari yang gede sana serap tangkap satu ekor aja yang besar yang kecil pulangin giliran lu enam bulan lagi begitu begitu hebatnya zaman itu kail dan jala cukup menghidupi sekarang coba pergi ke kali kocok lah bukan ikan yang keluar tai yang keluar tiada badai tiada topan kau temui ada aman damai nyaman. Gak ada angin ribut. Kenapa? Karena semua alam dijaga. Sekarang saya ke Jawa Barat takut saya. Jawa Barat tuh gunung-gunung sudah mulai dikeruk. Kalau bukit dikeruk diratakan, angin ribut akan datang. Sebab angin ribut itu terlindungi kampung-kampung kita. Karena angin ribut itu nabrak gunung, pecah dia, nggak kena. Kalau gunungnya diangkat, ditabraklah rumah-rumah penduduk itu. Khawatir saya setiap orang ngeruk gunung, saya khawatir. Ini satu hari nanti gunung ini rata, datang angin ribut. Jangan main-main. Di Amerika nggak boleh landscape ditukar. Kalau kita beli tanah gitu berbukit begitu, harus seperti itulah membangunnya. Mau dibangun di mana aja silakan, tapi merubah landscape ditangkap. Nggak boleh landscape ditukar. Bentuk tanah, kontur tanah itu harus seperti itulah dibuat terus. Kan Indonesia enggak, yang buruk diratain, yang jurang ditimbun. Rusak landscape bumi ini. Akan datanglah angin ribut dan sebagainya. Makanya sekarang musnah semua itu. Tinggal dulu aja itu. Bukan lautan hanya kolam susu dulu. Kail dan jala cukup menghidupimu dulu. Tiada badai, tiada topan kau temui dulu. Ikan dan udang menghampiri dirimu dulu. Orang bilang tanah kita tanah sorga dulu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman dulu. Sekarang mau nanam di mana? Cabai mahal. Menterinya pidato. Kalau mahal tanam sendiri. Gondolmu. Mau ditanam di mana? Tanah punya. Ini kadang-kadang menteri ini omongannya bikin sakit hati rakyat aja. Kalau panas, kalau mahal tanam sendiri nggak ada solusi. Kalau begitu saya pandai jadi menteri. Ibu-ibu mau makan yang panas, yang pedas tapi murah mau. Beli terason 2000, eh, panas. Kalau cuman begitu kan saya pun pandai nggak usah jadi menteri ya kan. Jangan begitu bikin rakyat sakit hati aja. Orang-orang miskin jangan banyak makan beras. Orang miskin kalau bisa diet, miskin suruh diet, gemblong. Zaman Pak Harto nggak ada menteri bego-bego gini ya. Statementnya itu bikin marah kita gitu. Karena kita bilang bego ditangkap. Jadi kalau nggak bego apa namanya? Kalau nggak mau dikomentari orang jangan ngomong ya kan diam aja. Bagaimana Pak? Ini cabai mahal. Enggak dikomentari orang. Kalau ngomong ya resiko dikomentari orang ya kan? Biasa. Saya pun ngomong gini dikomentari orang juga. Yang terakhir man ikhwanuka siapa kawanmu? Nah, itu dikubur tanya. Siapa saudaramu di dunia ini? Kau muslimin musliman. Ah, ini yang kita nanti bahaya dikubur kalau nggak ada sedikit pun rasa apa namanya solidaritas. Ini Muslim dibunuhi di Rohingya. kita bilang naik dikubur siapa saudaramu? Muslimin Musliman. Bohong. Mau oh, buktinya mereka diusir kamu diam-diam aja nggak ada urusan sama kamu. kamu nggak doa, kamu nggak nolong apa-apa, malah menyalah-nyalahkan orang Rohingya. Hmm, siapa bilang Rohingya saudaramu, orang Islam saudaramu? Jangan kita salahkan Rohingya. Kalau pemerintah Myanmar budaya tetap aja salahkan Rohingya. Rohingya itu salah karena ada Arakan di situ ada pemberontak Islam. Pemberontak Islam baru mulai 2016. Pembunuhan terhadap mereka sudah terjadi sejak zaman kemerdekaan awal sudah jadi sampai sekarang nggak alasan itu. Memang selalu begitu orang Islam ini ditekan, ditekan, dibunuh, diusir. Nanti kalau ngelawan teroris, kalau ngelawan teroris, kalau dia mati, bagaimana? Oleh karena itu tidak bisa diam. Saya sedang mencari waktu untuk pergi ke sana. Meskipun sudah tua masih bisalah pergi ke sana kan, kan nggak perang. Kalau orang perang saya doa di belakang kan gitu. Paling tidak datanglah ke sana. Saya teringat pesan Pak Harto. Waktu Bosnia dibunuhi oleh orang-orang Serbia. Pak Harto pergi ke sana naik pesawat. Ditembaki pesawatnya. Waktu itu Syafri Samsuddin, ajudan Pak Harto, memakai baju rompi anti peluru. Semua penumpang dikasih baju anti peluru. Pak Harto bilang nggak usah, saya nggak usah. Karena kalau takdir pakai anti peluru pun mati juga. Yang dipakein baju yang kena kepala. Parto nggak mau. Itu ditulis dalam buku The Untold Story of Soeharto itu buku yang tidak terungkap dari rahasia Pak Harto. Untold Story, The Untold Story. Boleh belilah baca. Itu orang-orang dekat Pak Harto nulis semua di situ. Mulai dari tukang masaknya, ajudannya, tukang kebun, dokternya, presiden-presiden ASEAN, guru-guru agamanya Pak Harto nulis itu semua boleh baca datang Pak Harto jumpa nyumbang duit untuk bikin masjid udah ada masjid Indonesia gagah sekali di sana mau dibikin namanya masjid Pak Harto Pak Harto bilang jangan individu-individu bikinlah masjid namanya masjid Indonesia sudah berdiri sana pulang sampai di Jakarta aman Safri Samsudin bertanya Pak kok mesti kita nekat ke sana Pak ditembaki pesawat terbang kita kita nggak bisa ngasih duit kita orang miskin sesama negara non blok kita hanya bisa datang memberi membesarkan hati mereka bahwa kita saudaranya datang salaman berbicara sebentar terus pulang paling tidak mereka tidak merasa sendirian ada kaum muslimin ada non blok yang mendukung mereka nggak bisa kasih harta nggak bisa dukung dengan senjata paling tidak kita berikan dukungan moral agar mereka itu bersemangat untuk merdeka. Itu ditulis dalam di Untold Story Pak Harto. Nah, harusnya kan Pak Jokowi datang juga ke Myanmar ya enggak? Walaupun senyum. Sabar semua sing sabar. Kalau enggak makan kurus saya juga kurus. Paling tidak begitulah sebagai negara ASEAN ya kan? sebagai negara Islam terbesar sedunia penduduknya. Penduduk Islam terbesar sedunia kan negara Indonesia. Datang aja itu udah menakutkan itu bagi musuh-musuh Islam. Tapi belum nggak apa-apalah. Mudah-mudahan 2019 ya Pak Jokowi mau berani datang ke sana. Kalau enggak ya kita pilih yang lain aja lah. Kan boleh pilih yang lain. Itu kan hak demokrasi nggak boleh ditangkap nggak boleh hak demokrasi betul nggak tapi kalau sekarang kita turunkan Pak Buah itu makar apa ucapan makar ucapan belum belum perbuatan tapi kalau kalau nggak bagus ya jangan dipilih lagi itu hak demokrasi kalau saya sih kayaknya nggak milih lagi saya kalau bapak-bapak ibu-ibu ikut saya alhamdulillah <laughs> kalau nggak pun nggak maksa ya kan Ayo, yang lain ada yang mau nanya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Uh, yang ingin saya tanyakan tadi mengenai pertanyaan di alam kubur atau saat pada seseorang atau seorang muslim dimakamkan itu kan langsung ditanyakan oleh malaikat nah, itu bagaimana dengan uh, eh, non Muslim? Apakah ditanyakan juga uh, mereka tersebut atau tidak? Gitu. Saya pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau non muslim nggak ada apa-apanya lagi. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat nggak ada apa-apa. Sudah langsung aja. Ibaratnya penalti sepak bola. 12 pas yang nendang si Ronaldo nggak pakai kiper. Ini keyakinan kita, keyakinan mereka begitu juga. Kita juga 12 pas masuk neraka. Kata mereka, ya biarin aja. Begitulah agama itu begitu lakum dinukum. Enggak boleh tersinggung. Wah, Anda mengatakan saya begitu. Sama Anda juga bilang kami begitu. Ya sudah, biarin aja. Saya yakin dengan agama saya, Anda yakin dengan agama Anda. Lakum dinukum. sudah. Belum tentu bisa jadi kami yang masuk surga, kalian yang masuk neraka. Ya biarin nggak apa-apa. Itu hak dia, penuh itu hak dia penuh. Dan kita nggak boleh bantah. Kita dikatakan Allah lakum dinukum. Biarin dia dengan keyakinannya, kita dengan keyakinan kita. apa Apanya yang mau diperiksa orang iman nggak ada. Dalam kubur diperiksa iman. Man buka ma imamu karukun iman semua itu siapa Tuhanmu kitab suci apa yang kau anut nabimu siapa itu rukun iman dalam kur, dalam kubur diperiksa iman kalau iman nggak punya diperiksa nggak diperiksa nggak Apa yang mau periksa nggak ada nah, gitu datang ke dokter sehat diperiksa nggak sama dokter tergantung pasiennya kalau perempuan diperiksa buka baju <laughs> buka baju. Kalau laki-laki, oh enggak, bapak udah sehat. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Ustadz, uh, tadi Ustadz menyampaikan bahwa Indonesia kan menganut politik uh, non-blok bebas aktif seperti itu. Uh, mohon diluruskan Eh, saya yang ingin tanyakan adalah apakah itu termasuk kategori plin plan atau bukan Ustaz? Tidak, bebas tapi aktif. Itu ada sambungannya bebas ak, bebas dan aktif dan turut serta menciptakan kedamaian dunia. Buka pembukaan Undang Dasar 45. Ya kan? Kita ini bebas dan aktif tapi turut serta menciptakan perdamaian dunia. Aktif menciptakan perdamaian di dunia. Kalau untuk memberhentikan serangan orang-orang rezim Myanmar Buddha itu harus dengan senjata ya dengan senjata aktif. TNI kan sudah bilang kalau PBB memerintahkan kami turun. Bahkan ada rumor saya dengar kalau TNI yang turun satu jam beres itu. Hebatnya tentara Republik Indonesia. Kak kecil ditiup aja. Tentara Indonesia membanggakan. Saya bangga dengan tentara Republik Indonesia. TNI saya bangga. Dari kecil saya bangga jadi TNI. Saya nggak boleh masuk TNI karena laki-laki satu. Kalau boleh dulu saya udah jadi tentara. Badan saya 69 kilo, bisa salto-salto. Bayangin waktu itu lari pagi saya tiga kali seminggu 6 km. Konstan. Begitu, supaya bisa masuk tentara. Giliran mau daftar. <laughs> waktu itu Panglima Iskandar Muda itu kau, paman kawan saya sebangku Edwin kawannya Edwin apa pamannya Edwin Edwin kawan saya sebangku di Semampat dia bilang kalau kau mau masuk tentara Jul gampang Jul badanmu kayak gini bahasa Inggris konten 9 konten 10 insya Allah gampang udah datang ke rumahnya ngobrol laki-laki satu ya nggak bisa <laughs> jadi tentara rupanya kalau anak laki-laki tunggal nggak boleh sebegitu hebatnya tentara kalau mati kan kasihan nggak tambah nggak ada keturunan nyambung kalau dulu boleh saya udah tentara memang tentara Indonesia hebat kalau polisinya kurang hebat kalau tentaranya hebat karena polisinya itu kan kadang nyari-nyari salah kita saya pernah gitu mau ngaji pakai peci saya pakai baju batik mau ngaji lampu merah hijau, saya maju. Di tengah jalan persimpangan itu merah. Di stop, di stop saya. Kamu tadi maju lampu merah. Nggak pernah seumur hidup saya nabrak lampu merah. Nabrak? Enggak, sumpah punya ini ada Quran saya bawa dalam tas. Seumur hidup saya nggak pernah menabrak lampu merah, nggak pernah saya. Bapak saya disiplin, nggak, pernah. Dia ajar sama saya bener-bener nih. Aku lapar belum makan malam katanya. Nah, kalau gitu bilang, nah 5000 saya kasih waktu itu. Bukan suap nih, ini untuk makan malam. Tapi aku nggak salah ya, aku bilang, saya tidak salah. Jadi berarti kan belum baik. Harus baik. Banyak polisi yang baik, tapi gara-gara yang tidak baik, yang baik jadi ketutupan. Saya teringat ada satu kisah. Seorang Kapolres yang sangat baik hatinya lembut sekali. Satu hari ada orang miskin, udah bingung pinjam uang sana sini nggak ada yang mau ngasih, nggak percaya. Istrinya mau melahirkan anaknya mau taman SMP mau masuk SMA, rumah kontrakan habis bulan depan. Dia perlu uang banyak sekali 8 juta. Akhirnya dia tulis surat saking bingungnya kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada saya tidak tahu lagi mengadu kemana ya Allah. Saya perlu uang 8 juta. Istri mau melahirkan anak mau masuk sekolah. Kontrakan rumah habis. Manusia tidak ada yang bisa membantu kecuali engkau yang maha kuasa ya Allah. Kirim ke pos. Tukang pos bingung. Gimana alamat Allah. Akhirnya oleh tukang pos diantar ke kantor polisi. Yang nerima yang di depan itu Bingung dia. Oh, wow, pada Allah nggak ada di sini. Tanya sama teman-temannya bagaimana nih? Udahlah kasih Kapolres, Kapolres kan wakilnya Allah. Ya antar Kapolres, Kapolres baca, ketawa dia. Begitu dibuka nangis. Kapolres baik. Begitu dia baca nangis, dia ya Allah, kasihannya lah orang ini. Kalau nggak dibantu ini putus asa ini orang. Akhirnya dia keluar dari kamarnya nyebrang jalan raya, dikuras ATM-nya semua 7 juta setengah. Kuras semua. Saking baiknya ini Kapolres jujur. Dikirimlah duit ke alamat itu. Tiga bulan kemudian datang lagi surat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tukang pos balikkan lagi ke polisi. Kantor polisi antar sama Kapolres. Kapolres baca. Alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah. Sungguh engkau maha mengetahui keperluan hambamu. Woi. Sekarang semua sudah beres ya Allah anak sudah sekolah, rumah kontrakan sudah dibayar, istri melahirkan sudah terbayar. Terima kasih ya Allah. Hanya satu pesanku. Lain kali kalau kirim duit jangan lewat polisi. Dipotongnya 500 ribu. <laughs> ah, itulah. Padahal polisi itu baik, tapi ada yang di bawah-bawah yang kurang baik jadi kena yang lain. Saya banyak melihat polisi baik. Kadang-kadang naik mobil saya hujan lebat, ada mobil mogok. Yang nyorong mobil mogok itu ke pinggir polisi. Ustadz nggak ada. Belum ada Ustadz pakai jubah turun ikut dorong itu nggak ada. Belum ada kalah kalau soal baik gitu polisi baik. Tapi kadang-kadang ada oknum-oknum polisi yang membuat polisi jadi tercoreng. Sampai Kapolres ngasih duitnya tujuh setengah, dianggap korupsi 500 ribu kan sedih kayak gitu yang lain ada mau nanya ya, dari Iwan Ahwat ada ibu-ibu ada yang bertanya tidak ada dari Iwan lagi baik terima kasih kita hari ini akan buktikan solidaritas kita kepada kaum Rohingya saudara kita muslim Rohingya mari kita berikan uang kita yang sepantasnya saya tidak minta yang seikhlasnya karena seikhlasnya nggak pantas kalau di kantong kita ada sejuta kita nyumbang sepuluh ribu ikhlas tapi kan nggak pantas saudara kita sedang terbunuh sedang teraniaya mari kita mulai Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala Abdullah salamullah ala toha rasulillah Abdullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله Terima kasih subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته